nanti ya nanti ada lagi kau sesuatu terlanjur ah, kasih nanti ada lagi siapa yang ini eh, siapa apa saya yang dua kalau berapa ini siapa lagi yang nganu lalu habis <laughs> jangan apa nggak apa-apa tambah stres stres nanti hari eh cuma itu tidak apa aja Cuman Eh, kali kali harus ya? kali Kita berarti itu Apa <laughs> itu? Tahu dia dapat di mana? Jul. Enggak usah juga kawasan-kawasan lagi. Ah, hmm. tidak ada tidak ada gambar kalau ah, karena Ibu Evi anunya kawasan anu kita masuk ke arah anu struktur broken house <laughs> tempatnya orang-orang stres kalau mau datang ke situ kas kasih pica apa semua begitu ada di Jakarta itu bro kenal tempat mu ya kenal apa ini so ini di mana wisata tahu lah ini ini dah tahu ini besok ambil lah ini eh, eh. ini eh Eh. kenapa aja susah mah? Eh, Tahu lah di mana ini? Eh, cuma lah, cuma satu satu satu satu satu satu Kabupaten Kabupaten Gorontalo. Oh, di Bilato? Iya. Jadi ya, memang ada taula lain. Lama ini, sulam sekali dia ada pikir. Ya, ini saja ya. Gue pikir kira apa? Ibu jadi kuning satunya <laughs> Eh, Tanya, eh, tunjuk apa ibu mau kasih judul? hotelnya anunya di hotel apa kayak di Bolem iya, iya iya biasa iya, iya, hotel di itu di pantai-pantai di mana orang boleh mau atau saya apa? kabupaten masih kabupaten Gorontalo di Gilat, oh, kecamatan oh. Gila bukan ada provinsi boleh mau Iya, bikin juga anu hotel yang eh, ini resort, resort tapi eh, ini resort tapi dia eh, ada di mana itu? Baran Kusba Ada di Lombok. Hotel resort, tapi dia ada pakai beton. Baran itu baran. Ada ini. Ya. Sekitar dari sekitar eh, Danau Limboto. B A R R A S N. Bulu, bulu, bulu. Bukan dari bulu, anu. tapi ada dia teleponan yang tadi limit dia bilang dia dia musuh menghadap gara-gara gaji ya, kapan sumpah eh, R3 bilang kamera rame R2 dia bilang rame-rame pergi oh, supaya tidak terus juga marah ya marah apa tuh orang? Iya. udah, lapor biasa dia mau bilang supaya tidak mau marah eh. masuk sendiri atau kamera nih tapi kita kalau cuma dia marah-marah mau ya punya kasar Hmm. yang terlalu ನಂತರ anu, anu, ini ini kan anu eh, danau lebih botas tidak asin to asin asin so ini danau lebih botas airnya tidak toh tawar toh nah itu biaran pakai apa saja boleh mau pakai baja apa pakai ini anu ya strukturnya nanti pakai baja baja berat iya ekologis bagus karena kan nano ahli tetap iya tapi eh bayar lu buat ya. iya uh, hujanmu iya. Nah, bisa diimputkan itu Iya, iya. Berapa suhu? masa angkatan berapa kan sudah ah, Pelajaran apa? Data apa mata kuliah? Tinggal tapi masa mau bayar lagi? Saya kan, saya kan ya bilang. Kau data input yang salah saya. Tinggal kafe. Kalau kurang Cuma kayaknya itu Pak, apa dulu CP uang semester yang semester kemarin kan baru saya bayar sih. Mungkin gara-gara itu. Jadi saya Ah, so dua main ah, so A dua yang macam ni eh? Itu Jo. Nah. Udah kasih kasih anu FP oh. anu kami satu. Kalau Ya, lu bingung lagi. Oh, Bingung. Siapa yang suruh kasih pembatas ini, Bayu? Bak kuning lagi. Ada baca di ini di buku format. Iya. Format. Oh, ya itu yang mesti suruh datang ini. Ya, halo. Hmm. Weh, dia marah-marah orang atau apa ini? di motor. Oh, tidak. Ndek, yuk, yuk. Anak di sini, oh di jurusan di atas. Oh, oke, oke. Oke, bebek cantik. Hotel. Resort. Sambil sendiri? Mau, so itu dia anak Kenapa, so? Ya, mau suruh pergi ke sana di ruangan anak. Tentang? Gaji. Gaji apa? Tahu. Hotel resort dana limboto. Sabi mo mingo? Mita. Dengan ada pareng situ menunggu. Wah, nunggu kena gaji kenaikan gaji itu iya karena saya menghadap Pak Benny toh Mama, ambil. Oke, di mana saja? Ya? Iya. Hah? Oke, assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. Mama lagi sih kesan saya mopu mopu. Iya. Iya, hati-hati. Iya, iya aku hati-hati. Atau ada yang bunyi-bunyi struktur sini. Pasien perbuatan atas nama saudara Muhammad Bayu ya, sebelas sebelas sebelas delapan belas enam tiga satu dengan kawasan penyelapan bila benar struktur yang dikasih anu baja tuh iya. baja berat Sebelum itu saya mau bertanya dulu pada saudara iya, iya. dia nanti anu. iya. Apa saudara Bayu sudah siap untuk iya dengan penekanan apa pada struktur apa? Dan tolong catatan itu jadi penekanan pada apa? Kulkan dan alat catatan petanya disiapkan karena nanti akan ada tanya struktur struktur apa? before siap ya siap oke itu saya silakan ada sekali kamu ya Bayu iya. untuk mempresentasikan proposalnya hari ini itu silakan Bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak yang mau. Perkenalkan saya Muhammad Bayu ya? Safia Tariki ya. akan mempresentasikan judul dari proposal saya yaitu tentang kawasan wisata pantai Taula di Kabupaten Gorontalo dengan pendekatan arsitektur neovernacular. Dengar dulu <clears throat> Ya, masuk di latar belakang. Jadi kegiatan pariwisata dan rekreasi merupakan hal yang umum dilakukan oleh wisatawan yang ingin mencapai sebuah target hidup yang relaksasi, kesenangan, kenyamanan, dan belepas penat setelah bekerja. Bahkan dapat menjadi sebuah hobi yang rutin ditekuni. Menurut data dari Badan Pusat Statistika BPS, negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai pulau, pulau besar dan kecil, yang meliputi keseluruhan kawasan Nusantara. Terdiri kurang lebih 8.700 8.746.000 km persegi di mana 60% wilayah tersebut terdiri Kasih dari screen ini. Kasih full screen. Oh, tidak apa so, cuma begitu Pak di tampilan. Iya. seperti itu tampilan. Hmm. Tapi kalau lebih bagus kalau bisa mau diperkesankan dia anu tinggal dia bahas, dia sudah bisa bahas ekologisnya. Jadi kalau mau besok pasti akan lari ke itu ekologinya. Wah, ribet sekali. Sekecil tuh Ribet sekali. Cuman begitu, Pak. Tapi pas saya dia full screen. Di situ full screen? Iya. Coba anu Windows P coba. Windows P di situ. Di situ lihat, bisa muncul Windows P. Kok pakai apa nih? Saya pakai Linux, Pak. Hah? Pakai Linux. Kenapa iya, tidak bisa? Cuma iya. sedikit. Ya sudah nanti saja kalau tidak bisa. Iya. Ya, baik saya lanjut. Tumbuhnya perekonomian suatu negara termasuk ke dalam parameter terpenting untuk negara manapun, negara manapun. Perekonomian Indonesia saat ini sedang berkembang dan menandakan menuju ke arah perbaikan melalui peningkatan pendapatan nasional dan devisa negara. Salah satu sektor yang mendukung peningkatan pendapatan negara adalah di bidang pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah wisatawan dari mancanegara, maupun dari dalam negeri itu sendiri. Kabupaten Gorontalo memiliki berbagai jenis sumber daya alam baik berupa kawasan pertanian yang cukup luas, kawasan perkebunan, sumber daya perikanan, peternakan, iya. pertambangan, dan masih banyak lagi. Selain itu, kekayaan alam yang ada, kabupaten ini memiliki cukup banyak destinasi wisata yang dapat menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Wisata yang ada di kabupaten ini terdiri dari wisata alam, sejarah, budaya, dan religi. Salah satu wisata alam yang ada di kabupaten ini adalah Pantai Taula'a, yang terletak di Kecamatan Bilatu. Iya, iya, iya, Boleh bangunan tunggal oh, Kemudian masuk di rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa masalah yang harus diatasi dalam perancangan wisata pantai Taula di Kabupaten Gorontalo dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular, Adapun permasalahannya dirincikan sebagai berikut. Rumusan masalah pertama, bagaimana menata site kawasan Pantai Taulaga agar sesuai dengan konsep pendekatan arsitektur neofarmakular. Rumusan masalah kedua, bagaimana merencanakan fasilitas, struktur, sistem utilitas, serta penataan tata masa bangunan pada kawasan pantai Taulaga di Kabupaten Gorontalo dengan neoferna, arsitektur neofarmakular. Rumusan ketiga, bagaimana merancang tampilan bangunan pada kawasan pantai Taulaga yang sesuai dengan tema ah, iya. perancangan arsitektur ah, iya. ini, ini yang saya bilang ya. oke okay. pak ini bukan biasa yang ini di laptop baru yang di sini ini sudah ubah biasa itu kan saya bilang coba masa tidak bisa so, ada yang in in the space tidak bisa ini store coba coba in the space fn fn itu in the space soalnya beda ini tuh beda operating system the Greek Bukan, Windows yang saya pakai itu. Ada yang slide sana itu. Dia lebih banyak ke sini. Nih. Resort. Coba ini yang slide coba. Slide. Itu slide itu sini. Coba itu. Ya. Coba klik satu. Kira yang satu. Klik dua kali coba. Bentar. Ya, ini saya. Entrance itu eh. ya. Entrance. Kembali eh. ya, jadi. Ah, entrance. Windows P, eh, enak, eh, x XP. Bapak tidak pakai PPT ini bahan Apa ini? PPT. Itu. Cuy, apa ini? Windows Paint. Ambil yang itu yang ketiga yang ketiga. Apa? Ah. Yang tadi itu sama. Tidak ada nih, ya. tidak ada full screennya di sini. Berbesar. Tepat aja. Coba Windows Paint lagi. <laughs> Nah, itu mana ada anu ini, ini harus belajar ke direktur baca di sini dia nggak ada urusan full coba Windows pc coba sudah ya Windows P sudah full pak mana Windows oh Windows ini berarti saya coba coba yang ini download yang yang keempat coba kan coba bukan download iya. ini kamu coba coba lagi lagi lagi boleh kan hotelnya itu kan bisa di up jadi kalau resort berarti fokus ke Nah, makanya dikasih menu hotel, makanya mau kasih ya, satu Sudah itu Jo, berarti ada? Iya, sama Sarah Lila. Itu Jo. Jadi seorang hotel sudah tidak. Kalau Kemudian masuk ke lokasi perancangan. Iya. Lokasi perancangan penataan ini berada di Kabupaten Gorontalo, tepatnya berada di Kecamatan Melaka. Kabupaten Gorontalo sendiri memiliki letak astronomis antara 0 0 derajat 19 menit 00 detik sampai 0 derajat 57 menit sampai 00 detik. Kabupaten Gorontalo berbatasan kan dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara, Teluk Tumini di selatan, Kabupaten Bualemo di sebelah barat, dan Kota Gorontalo serta Kabupaten Bone Balango di sebelah timur. Dari masuk ke kajian mustaka, kajian eh? mustaka apa Pengertian eh, penataan. Penataan berasal dari kata tata yang memiliki yang memiliki makna proses, cara, perbuatan, menata, pengaturan, penyusunan, yaitu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Penataan merupakan kata sifat yang dipakai dalam melakukan satu hal yang berbentuk atau tampak hasil Tujuan penataan meningkatkan keteraturan, meningkatkan fungsionalitas, meningkatkan keamanan dan keselamatan, mencerminkan, memaksimalkan penggunaan ruang, menciptakan estetika yang menarik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mendukung pariwisata dari ekonomi lokal, meningkatkan kualitas kualitas hidup, mendorong interaksi dan keterlibatan masyarakat, mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan. Tujuan kedatangan kawasan yaitu pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Ketiga, es esensiensi penggunaan lahan. Keempat, pencegahan bersa pencegahan bencana dan pemulihan. Kelima, peningkatan aksesibilitas dan transportasi. Keenam, pelestarian lingkungan. Ketujuh, pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat. Pengertian ya, anu, Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang informasi kan, pasti kepariwisataan masyarakat. Oh, bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang nah, dilakukan oleh kan? seseorang atau sekelompok orang dengan iya, penyimpangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka dalam waktu sementara. Menurut Sutomo, berdasarkan berdasarkan ketentuan yang ada pada WATA World Association of Travel Agent, wisata merupakan perjalanan. Anu, Bukan perjalanan keliling selama lebih dari tiga hari yang diselenggarakan oleh suatu kantor perjalanan di dalam kota dan acaranya antara lain melihat-lihat di berbagai tempat atau kota baik dalam maupun luar negeri kemudian jenis-jenis wisata itu menurut menurut Pismayanti. nanti dia nanti dia yang, di WD secara umum wisata terbagi ke dalam beberapa jenis wisata rekreasi wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata olahraga, wisata bisnis, wisata konvensi, wisata jenis Hanya lain. Hanya hukum yang kan WD satu keuangan yang kalau WD satu kelola keuangan. Kemudian masuk ke pengertian arsitektur neofernakular adalah pendekatan dalam desain bangunan yang menggabungkan elemen-elemen tradisional atau vernakular yang dan teknologi modern. Istilah neovernakular merupakan istilah ini merupakan sebenarnya merupakan menunjukkan bahwa pendekatan ini adalah nah, yang begini, ya, suatu pengembangan atau reinterpretasi dari gaya arsitektur vernakular yang telah ada sebelumnya. Sementara vernakular merujuk pada karakteristik atau gaya arsitektur yang berasal dari dan mencerminkan identitas budaya dan lingkungan suatu wilayah atau masyarakat. Arsitektur vernakular dapat diartikan sebagai arsitektur asli daerah setempat dengan menggunakan material lokal, mempunyai unsur adat istiadat, istiadat atau budaya dan disatu padukan dengan sentuhan modern yang mendukung yang mendukung nilai dari vernakular itu sendiri. Kemudian prinsip prinsip ini ribut sekali. Prinsip-prinsip arsitektur pulang. Menurut Zikri, bentuk-bentuk yang menerapkan unsur budaya dan lingkungan termasuk iklim setempat yang diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural. Kemudian tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan dan tata letak yang mengacu pada makrokosmos dan lainnya. Kemudian produk pada produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip penggunaan bangunan vernakular, melainkan menghasilkan karya yang baru mengutamakan penampilan visualisasi visualisasi visualisasi. Kemudian karakter, karakter, karakteristik arsitektur vernakular menurut Charles James dalam bukunya Language of Postmodern Architecture didapatkan bahwa arsitektur neovernakular memiliki karakteristik karakteristik sebagai berikut menggunakan elemen konstruksi lokal mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal warna-warna yang kuat dan kontras bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya lingkungan termasuk iklim setempat menerapkan elemen non fisik yaitu budaya, pola pikir, kepercayaan dan tata letak yang mengacu pada makrokosmos atau religi menjadi konsep rencana. Kemudian <clears throat> masuk kepada contoh-contoh arsitektur neofarmakular yaitu ada Bandara Internasional Soekarno Hatta. Selesai dari sini, terus kemudian ada Nasional Teater Malaysia kemudian ada Asakusa Tourist Information Center keempat yang terakhir Mapungubwe Interpretation Center Afrika Selatan sekian pemaparan materi dari saya kritik dan saran di para pendaftaran tersebut untuk mereka dari hasil paparan saudara siapa pertama atau saya aja langsung ya Tajo Hah? supaya saya bisa merokok juga Terus mau urusin satu <laughs> Oke, Saudara Bayu, penataan kawasan wisata pantai Saula di Kabupaten Gorontalo dengan pendekatan arsitektur. Itu Vernacular. Iya, ah, ah, ah. Kenapa kau ambil judul ini? Saya mengambil judul ini karena tertarik untuk membangun suatu kawasan kawasan ingin membangun kawasan penataan pantai dengan menerapkan unsur-unsur budaya Gorontalo tapi yang lebih untuk modern pak Dua ratus ribu. Bencong Indonesia gitu? Iya otomatis. Kalau ini lokasinya di Wilato ya? Iya pak. Jadi uh, saya sementara menggarap untuk kegiatan ini. Saya kebetulan ada tim ya? dari dinas pariwisata apalagi kalau lain parcel dapat itu kabupaten Gorontalo iya. jadi rencana kabupaten dengan dinas pariwisata itu ingin membangun pariwisata terintegrasi mulai dari batu batu ke Makassar eh, batu dahan pantai kemudian biduh dan bidangan jadi proposalnya itu sementara saya garap itu mereka menginginkan bahwa ya, untuk penataan kawasan wisata di sana itu mungkin terintegrasi jadi kalau terintegrasinya itu mulai dari Teluk Tamini, dari dari Palu dari Sulteng kemudian ke Manado Bunaken Nah makanya untuk itu sebenarnya boy, eh, kalau kami ingin menerapkan pendekatan arsitek arsitektur bulat, berarti ini kemungkinan besar akan bertentangan atau bertolak belakang dengan rencana daerah kira-kira bagaimana kau meyakinkan saya terkait dengan eh, pendekatan konsep ini dan apa yang ingin kau mau buat ya jadi untuk eh, kawasan yang saya pilih ini untuk pada dasarnya sudah ada yang sering datang ke pantai juga pak ya. ada yang sudah sering datang ke pantai tapi kenyataannya itu ya, kawasan itu belum tertata baik pak ya saya tahu iya cuman saya tahu. karena saya kan ini, eh, memperhatikan jangka panjangnya pak jadi saya itu eh, berinisiatif merancang suatu kawasan yang mana itu ya, sesuai dengan jati diri kota Gorontalo. Jadi para wisatawan yang datang itu tidak hanya datang sekedar berlibur saja pak, tapi juga ada ada bekas membekas dari hati mereka, dari benak mereka agar ternyata seperti ini Gorontalo pak, ternyata seperti ini jati diri Gorontalo. Dan itu saya akan terapkan di pantai itu pak. Tidak, saya tidak ada tidak data-data yang kau punya terkait dengan eh, potensi wisata di Kabupaten Gorontalo. Karena saya punya data untuk itu. Mulai dari Batu Daha Pantai ada berapa kawasan wisata, ada yang berkembang dan ada yang mandiri. Dan ada yang belum berkembang. Di Buluhu itu ada tiga, di Bilato ada dua, Pantai Taulaa dan Ilomata. Dan saya sudah pernah ke sana. Saya seharian pernah satu hari full berjalan kendaraan meng memasuki semua daerah-daerah potensi wisata di sana mulai dari Batu Dapang iya. nah, sehingga coba kau gambarkan apa yang kau tangkap di sana dari hasil rekaman wat pada saat kau misalnya berkunjung ke daerah sana atau jangan-jangan kau memang belum pernah ke sana saya ada di P ada di foto-foto waktu saya ke sana Thank you. Iya. Tidak, saya pernah ke sana. Tidak, makanya bapak tidak ke dia bahwa atau kau belum nah, pernah ke sana, makanya dia kasih dia hati. Dan dalam fotonya gitu ah, foto jauh Siapa Google yang kau punya ini. Iya, ya. mana kau di situ? Iya, mana kau Google? Di sana, ini, di sana. Nah, langsung ke Saya wanti-wanti. Bah, ke situ. Dan orang pun tidak ada. Siapa yang mau fotoin? Ya. Saya mau foto? Saya foto langsung. Eh, Bu makanya dia lah eh, saya suruhan baru dia bilang saya masih mau musuh deh orang seriusan eh, dia ada orang ini ya bukan waktu libur ini sebenarnya pak kalau waktu baru mana mana wisatawannya eh, tidak wisatawannya cuman kebetulan waktu saya kemari bukan di waktu libur jadi ya, memang kalau waktu waktu, waktu tidak libur orang tidak datang tahu tahu tidak statusnya untuk tahu lah ini bagaimana apakah dia berkembang mandiri atau atau belum berkembang karena kalau untuk wila apa namanya untuk taula ini dia masuk wisata alam wisata alam dan belum berkembang ini data saya dapat langsung dari dinas pariwisata kabupaten Bali data saya dapat langsung dari tahun 2024 nah makanya Coba, ada tidak data-data yang kau bisa tahu dari sini? Sehingga menurutmu bahwa untuk penataan kawasan wisata pantai Tengah ini layak untuk dikembangkan dari segi pariwisata. Karena perlu kita ketahui bahwa untuk wisata itu kita harus bisa membedakan antara objek wisata dengan destinasi destinasi wisata kalau objek wisata objek wisata itu adalah sesuatu tempat yang baru hanya sekedar potensi belum memiliki atraksi belum ada daya tarik di sana belum ada kegiatan-kegiatan nanti ketika dikatakan itu destinasi ketika sudah ada wisatawannya sudah ada banyak hal-hal di sana bahkan saya sudah cerita dengan ini dengan dengan camatnya camat camat bilato itu bahwa memang mereka di sana itu punya rencana dan itu sudah disosialisasikan oleh Pemda Pemda bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk pengembangan kawasan terintegrasi. Jadi mulai dari ini, mulai dari Batu Daa, Batu Daa sampai ke Bilate itu dibuat direncanakan akan dibuat eh, transportasi laut yang bisa menghubungkan ketiga pasar. Nah, coba gambarkan saya, pada saya dulu tentang data-data yang bisa kau yang bisa kau berapa jumlah wisatawan yang ada kalau untuk jumlah <clears throat> jumlah wisatawan di pas cuman datanya belum ada cuman pengamatan langsung saya ke sana itu pak cuman lihat di waktu-waktu kapan ada wisatawan yang lebih banyak wisatawan dan yang saya dapat kalau di sana itu hari-hari libur wisatawannya lebih banyak pak. ya kalau hari-hari libur seperti itu pak berapa wisatawannya data wisatawannya dapat di kalau itu belum ada pak belum ada iya. sebaiknya kau tambahkan ya ada data wisata di sini ya iya. tapi memang belum belum ini karena tanggal berapa kemarin dua, dua minggu yang lalu setelah saya ketemu dengan dinas pariwisata Gorontalo itu memang mereka tidak punya data mereka belum punya data karena yang terdata itu baru di di di anu, apa namanya di Bobohu itu memang betul-betul mereka sudah data berujungnya selainnya itu belum ada yang mendata makanya eh, jangan sampai pada saat kau merencanakan ini pantai Taula itu tidak ada pengunjungnya makanya harus ada data pendukung terkait dengan jumlah wisatawan yang ada dan kau harus tahu potensi-potensi apa saja yang dimiliki pantai tangga hmm. kau harus tahu itu kira-kira menurutmu potensi apa saja yang dimiliki oleh Taulaan kalau potensinya ini pak eh iya. misalnya dari segi dari segi apa dari segi atraksinya apa atau daya tariknya apa kemudian fasilitasnya apa saja yang sudah ada infrastruktur atau sarana prasarana di sana yang ada apa saja dan transportasinya bagaimana apa yang kota tentang itu kalau yang saya tahu dari pantai ini pak yang daya tariknya itu tentang pemandangannya pak eh, suasana pemandangan yang ada di pantai ini contohnya apa apa yang dimiliki Hasan saya tarik apa saja yang dimiliki ya. jadi hamparan pasirnya ini Pak yang jadi daya tarik salah satunya. Hamparan pasir apa? Gitu. ini Lemparan. yang ingin jadi daya tarik salah satunya pun terus mau diapa saya rencanakan masuknya di sini kan eh, di sini bagian sini pak untuk penataan ini pak ya di mau di, ditata mana? apakah di sana sudah ada infrastrukturnya di sana sudah ada eh, kalau fasilitasnya fasilitasnya Dan bagaimana ada. orang mengakses ke sana ini? Kalau fasilitas ada dia Pak menyediakan warga sekitar menyediakan perahu. Jadi kalau ada wisatawan wisatawan yang datang bisa sewa perahu untuk jalan-jalan Pak. Seperti di sana Pak. Ada perahu di sana. Ke orang di sana? Ya. Ke orang di sana. Saya saya tanya langsung di sana. Ya kau kau bukan orang di sana. Bukan Pak. Bukan. Kau orang mana? Dari kota. huh? kota saya. Tapi sudah pernah ke sana, tak? Sudah. Yang saya mau adalah dari proposal ini harus menempatkan di latar belakangmu bahwa untuk kawasan penekanan kawasan Tela ini kau harus punya data terkait dengan antraksinya seperti apa, kemudian trans sarana dan prasarannya apa saja yang sudah ada, kemudian eh, infrastrukturnya apa saja yang sudah ada supaya ini bisa kita tahu bahwa ini memang layak untuk kita desain. Karena sebelum sampai kita ke sana itu kita harusnya sudah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT itu kita harus mengetahui apa kelemahan, apa kekurangan, apa kelebihan, apa tantangannya. Selain analisis SWOT, analisis SWOT itu sebenarnya kita harus punya analisis soal jadi ada beberapa tahap sebenarnya yang kita harus lakukan itu untuk bisa mendesain seperti ini karena kalau kita tidak mengetahui kekurangan, kelemahan, opportunity-nya apa dan lain-lain, itu nanti kau punya proyek ini nanti akan ditolak. Makanya saya maksud tadi itu kau harus punya data terkait dengan transaksinya apa, infrastrukturnya apa, kemudian eh, fasilitasnya apa. Itu yang kemudian kau analisis dari semua unsur-unsur itu yang ada itu itu dianalisis apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa apa peluangnya, apa tantangannya. Jadi harusnya ditambahkan di, di latar belakang ya, Pak. ya jadi untuk wisata ini kebetulan saya sementara menggarap, proposalnya sementara saya garap ini. Secara jujur saya katakan. Jujur. Secara jujur saya padat. <laughs> Tujuan pembahasan untuk mendapatkan penataan site pada kawasan Tenggara di Kabupaten Gorontalo agar sesuai dengan tema perancangan yaitu arsitektur. Kenapa kau ambil arsitektur vernakular? Karena itu Pak, seperti tadi itu eh, maksudnya untuk memunculkan jati diri Gorontalo. Hmm. Jadi yang akan saya terapkan di perencanaan bangunan saya itu tentang tema-tema tentang Gorontalo, Pak. Jadi, Apakah jati diri Gorontalo? Seperti saya justru sampai hari ini belum menemukan jati, diri Gorontalo sebenarnya. Bagi saya Gorontalo saat ini masih proses pencarian bentuk. Pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Coba kita bisa lihat. Tag lainnya yang kemarin itu apa lagi tuh? Eh, apa lagi yang ke daerah ini yang agama? Kemudian eh, Serambi Madinah. Bukan ya itu yang itu itu dari mana adat apa dari adat bersendikan agama kan sara iya. sara ya begitu kan sara iya. eh, kemudian eh, katanya sarang di iya. Madinah tetapi justru bangunan-bangunan yang ada di Gorontalo itu sebagai ikonnya itu justru tidak ada yang mengarah ke sana makanya kalau maksud jati dirinya itu seperti apa bahkan kalau di pintu gerbangnya apa namanya Gorontalo itu yang di sini itu ah, dolo dolo apa namanya molo molo apa molo tabu <laughs> kayak kayak begitu artinya mau dibawa ke daerah tidak jelas mau dibawa ke agama juga tidak jelas mau dibawa ke arsitektur Eropa juga tidak jelas dua dua lo apa polio polio lipu apa ya wah aneh itu pembangunan itu nah, iya makanya itu pembangunan kayak Gorontalo membangun kayak begitu nah, ya sampai ya, slogannya kan proyek baca jadi yang kamu maksud jati diri itu seperti apa ulun lalu lipu tadi bilang pak anu siapa lagu itu tidak jelas mana ekonomi pak anu pak itu tidak jelas pak anu apa sama Siapa? Yang saya mau ambil itu seperti yang di Bandai Yokobo itu Pak. Hah? Seperti kira-kira ciri-ciri itu eh, mendekati Bandai iya. Yokobo itu. Ya, saya mau terapkan Pak. Iya, Botol. Di halaman 418 di Mas. Anu, seperti itu. Ya, Pak anu, Kata rumah adat. tuh iya. gitu. Kenapa kalau rumah adat? Kenapa tidak larikan ke sini saja? itu artinya eh, kalau rumah adat itu yang saya ambil eh, oh, kan? ornamennya itu pak ya, yang saya lihat bukan rumah adatnya yang saya contoh maksudnya contoh orang-orang itu yang saya ambil pak dari kami juga itu dia juga direkturnya direktur ya dia yang anu tanpa ada pengetahuan dia kasih ujian orang di bandar Yakobo itu kok EDP ornamen itu pak EDP ornamen ornamennya itu sama ambil ya. apa ya ornamennya apa ya maksudnya kau mau apa kali kau mau buat apa di sana terkait eh, dengan dari arsitektur bandar Yakobo itu maksudnya dari bentuk atomnya itu saya akan terapkan di perancangan saya apa yang kamu mau buat di sana fasilitas apa yang kamu mau buat di sana kalau masih kalau baru gambaran dari saya eh resort begitu pak ketemu sama itu pasti termasuk di resort itu yang saya mau buat di sini tapi tidak hanya terbatas di resort ada juga ada juga yang yang pernah saya foto itu dipakai namanya tapi tak pindah ke sana itu juga tidak tidak maksimal padahal sudah banyak fasilitasnya di sana sudah banyak tapi tidak banyak mengunjungi bahkan saya sudah bicara dengan Pok Darwis kelompok sadar wisata yang pengelolaannya di sana itu memang masalahnya di situ jadi jangan sampai jangan sampai kau membuat sesuatu yang tanpa tanpa melakukan analisis SWOT atau analisis SOAR itu jangan sampai gagal punya penataan kawasan wisata karena saya sudah ketemu dengan camatnya, saya sudah ketemu dengan eh, lurahnya, saya sudah ketemu dengan pokdarwisnya. Rata-rata kawasan wisata di sana itu rata-rata sudah ada, tapi tidak bisa berkembang. Kemudian yang kedua juga di sana itu kebanyakan konflik yang ada. Kalau sudah mulai ada pengunjung itu mereka justru berkelahi. Kemudian yang ketiga itu sudah banyak dikapling oleh orang-orang daerah, pejabat-pejabat daerah. Jadi kalau untuk masuk itu memang nggak susah. Makanya yang diinginkan sekarang bupati itu bupati Pak Nelson itu bagaimana caranya itu supaya antara masyarakat dengan pengusaha itu berkolaborasi supaya dampak pembangunannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi itu katanya susah dari hasil wawancara saya dengan Pak Barus itu susah. Makanya pengusaha mau ambil mau beli semua itu. Iya. Yang dia yang pengusaha. Hmm. Dia beli semua itu. Ah kok. Biar berapa sudah di ini sudah di Kapling semua. Tidak ada masalah itu. Mau kapling ber satu juta satu meter sudah mau ambil kau memungkinkan. Kau pengusaha jalan. Coba kau gambarkan dulu kira-kira apa yang berdasarkan hasil survei bisa Jadi yang saya dapat dari sudah sudah sudah ada sudah. Bukan yang nemu. itu yang bagian sini itu dia di sini pak dekat dengan sana itu bagian sini yang saya foto kemudian yang di sini ini dari tampilan mapnya dari situ pak itu berapa berapa garis sempadan pantai ini dan di, dan sampai di mana wilayah perencanaanmu ada perencanaan sampai di mana apakah nanti itu semua pohon-pohon kelapa mau dihilangkan atau gimana kalau yang wilayah perencanaan yang saya rencanakan cuma sekitaran sini pak di mana sini jadi ini jalan masuk pak jalan masuk terus iya yang mana itu kan daerah, daerah simpanan pantai itu agar kan garis iya. pinggir pantai sekitaran situ pak rencananya saya mau Hah? rencana saya apa perencanaan yang saya mau buat berapa berapa luas lahannya yang kira-kira kamu rencanakan di sini kalau luas belum saya dapat kalau berapa pak belum tahu pasti kalau berapa luas cuman baru perkiraan kira-kira berapa berapa luas lahannya kira-kira yang bisa kau ambil di sini ah. makan dulu kira-kira berapa luas lahan kira-kira yang kau butuhkan untuk itu eh, eh, eh. दिवस सुसून आमची मोही आमचे पुरा माझ्या बरं काशी मागा Susu dikasih. Kan tentu pada saat kamu berkunjung ke sana, kau sudah ada foto-foto, kau sudah punya bayangan bahwa oh, nanti saya iya, mau bikin nah, dari sana sampai ke sini kira-kira. Iya. Kira-kira makanya saya bertanya, kira-kira berapa menurut bayanganmu kira-kira ada berapa luas kira-kira yang kau butuhkan untuk membuat kawasan wisata boleh saya mau buka di Google Pak mau buka langsung lewat tapi mau ukur lewat satelit begitu pak Nah, mau ukur lewat satelit begitu kira-kira berapa luasannya itu pak iya kira-kira berapa luasan yang kau butuhkan bengkalnya Jo supaya bisa ditata di situ yang bagian sini pak? Iya sedikit ambil situ sedikit yang dalam yang bisa untuk oh, iya. itu. itu. Tapi lebih banyak ke perkebunan ini. Tapi ah, coba yang sungai itu mana yang sungai? Uh. Ada tuh sungai toh. Sungai ini pak? Ah itu itu kan anu ambil semua tuh begitu. Berapa kalau luasannya sampai di situ? Dari sana sampai situ? sungai itu nanti dia mau memanfaatkan itu untuk kolam air tawarnya jadi ini saya punya data untuk itu ini data sementara sementara Kita udah yang kita ketemu ya itu keindahan pantainya kemudian di sana ada pasir putih kemudian ada atraksi kesenian tradisional itu jarak dari pusat kota itu 75 76 km jarak dari dan ke bandara 58 km tapi saya sementara ada anu sementara pola datang sekarang makanya transportasinya di sana ini kira-kira untuk dari jalan utama menuju ke sini berapa berapa kilo atau berapa meter mas? Satu kilo. Ada kue mana jalan utamanya tuh ini pak ini yang ini iya boleh street view pak ini saya sini kemarin saya jatuh motor di situ itu dia kan sampai ya itu kelihatan kan kok bisa nggak ya? coba pakai yang tadi di jalanan itu kan habis itu jalan tadi itu pakai ukurannya entar. jiwanya Rose muncul nah coba pakai coba coba rambut begitu tiba-tiba nah, rapat tidak tidak sampai rapat telinga sih nah, dari anu dari itu dari, dari bang masuk itu di mana masuknya di sini pak ah itu sampai ke pantai itu itu nggak usah ke dari sana itu dari pantai anu jalan raya itu ke dalam pantai oh nah dari situ titik ah itu berapa ini sekitar 200 meter. 200, 200 meter. 200 meter. Karena itu coba pakai anu, eh itu tiga dimensi yang manusianya itu ondel-ondelnya itu. Yang cuma tapak di sini pak? Coba. Itu kelihatan lalu coba kelihatan pantai di sebelah sana. Kelihatan. Nah itu. Nah itu kelihatan. Jadi bisa sampai di sini ya, pinggir ini. Bisa di bisa kok ambil sini sampai di sini pinggir itu parkiran di sini jadi sudah bisa jalan masuk jadi oh. Iya. aman ini jalan raya toh iya pak jalan trans toh iya jalan iya, kan, trans iya, warna kuning tembus ke anu nih tembus ke apa eh, boleh lo. ini yang mana tidak tidak saya tembus ke Balai ini saya sudah pernah lewati ini sampai lain jalurnya iya. tidak anu jalan poros ke Barisa apa jalan poros ke Makassar Oke itu saja ya tambahkan ya tambahkan data-data potensi ya, yang di sana apa yang saja dapatkan di sana supaya inilah ya karena dari hasil potensi itu infrastrukturnya apa saja itu harusnya ada analisisnya analisis supaya meyakinkan bahwa ini memang layak untuk dibuat eh, kawasan wisata. Iya, saya kira sekiloan masuk, ternyata cuma ya. bisa sampai di sini nanti penataan sampai di sini. Jadi ambil akses itu. itu. Karena, nanti Karena di sini kenapa saya kayak aneh nih kayak yang kompleks anunya Wiranto yang di daerah anu eh buntu ke sana. Dia udah ke sana, Boy. Hah? Dia Iya, dia pernah jadi pimpinan tentara di sekitar sini. Masih, masih juga ini tahu lah. Tahu eh tahu lah. Nah, kebetulan tahu lah. Dia orang Gorontalo istrinya. Saya kira hanya hotel itu yang dia punya. Hotel apa? Dia punya? Dia kualiti itu. Eh, dia jual buka apa? Oh, yang sampai Messi itu, Oh bukan dia, pertama itu dia hmm. dengki. Dengki? Iya. Anggota ya, itu kecil dia. Iya. Satu ini kan? Iya, enggak. Kalau nggak ada, kita berani dia waktu. Yang itu dulu di depan, eh, pas covid, takut. Tapi sekarang. Nah, terus di di halaman berapa? Di halaman 13 itu tinjauan judul. Tinjauan judul itu di di kapan nanti? Di kapan? Tinjauan judul dari pengertian secara keseluruhan dari penataan kawasan wisata Pantai adalah pemerintahan ini kenapa dua kali muncul ini tinjauan judul? Kanan dulu kiri. Eh, nah, Definisi Nisti Omja Rancangan tinjauan umum iya, harusnya di di sini itu adalah tinjauan judul dulu ya, karena yang dimaksud dengan tinjauan judul itu kita harus mendefinisikan setiap kata oh, iya, iya. yang ada di dalam oh. judul misalnya penataan itu apa kawasan itu apa wisata pantai itu apa taula itu apa dan pendekatan arsitektur oh, ya, dekat, ya, dekat, Ya, baru kita iya. masuk di tinjauan lokasi. Oh. Ini justru terbalik yang kau kuning. Anu, ini ada ya pas-pas kita gitu dari keluar kanan sebelah kiri. Jadi itu ada tuh, sebelah kanan itu. Tadi dari ini terpelihara kayak Andi, kayak rumah. rumah Hotel. Jadi banyak yang hotel-hotel daan, bangunan dulu. Coba, kena apa yang membedakan antara arsitektur vernakular dengan tradisional? Kodan, <coughs> kodan secara secara garis besar yang saya tahu kalau perbedaannya itu kalau tradisional masih menggunakan material alami pak hmm. tidak ada sama sekali yang fabrikasi seperti itu tidak ada yang fabrikasi iya or kalau yang vernakular itu dia sudah memakai material fabrikasi dalam dalam materialnya itu pak Algunas materias que puedan ser pensadas para perder la energía. dulu di studi komparasimu di halaman berapa studi komparasi paling belakang langsung langsung ini apa nah itu yang di yang di tabel eh kemarin dia ujian ya. sudah disebutkan jadwal istri komparasi apa apa yang menjadi pembandingmu ada berapa bangunan yang kau ambil sih untuk pembanding jadi eh, sekitar ya sekitar empat bangunan yang apa saya itu? coba ya. jadi yang pertama itu Maya Ubud Resort Hmm. apa di situ di mana lokasinya itu di Bali pak di Bali iya. apa yang bisa pak ambil dari sana yang saya mau itu membuat fasilitas pendukung Hah? itu membuat fasilitas fasilitas pendukung fasilitas pendukung kawasan wisata apa fasilitasnya maksudnya seperti guest room apa space, apa itu ruang untuk cuma. tapi tidak tidak berwarna di situ sebentar kemudian public space kemudian pasar pasarnya pak pasar itu pasar ya kenapa kalau yang di Bali, kalau yang di Maya itu kan untuk eh, ciri khas Bali pak jadi kalau yang saya punya ini memang ciri khas Gorontalo. Ya. Yang saya mau terapkan di sini itu ciri khas Gorontalo. Kalau itu kan di Bali yang Maya Ubud itu. Kalau di Gorontalo, eh, yang di Bali ini itu bentukan pasatnya itu tradisional ya, tidak tradisional Bali. Sementara di sini di penjelasanmu juga penerapan arsitektur tradisional Gorontalo ditambah sentuhan modern, modernisasi pada bangunan-bangunan yang lain di kawasan panggung mana ya bagaimana yang menjelaskan ini Nggaknya bertanya apa yang apa yang menjadi pembeda antara arsitektur vernakular dengan arsitektur tradisional karena di pembandingmu ini kau ingin menerapkan arsitektur tradisional Gorontalo apa apa Bilato. Bilato. Bilato, kangkung. Iya, semua data-data wisata yang ada di Jogja, di tiap kecamatan. Kerja di dinas pariwisata nih Pak. Masuk di pekerjaan Kamu masih di dinas pariwisata. Oh, sudah kemarin di telepon Sandiaga Uno. Ya, saya sudah komunikasi dengan Sandiaga Uno suruh ganti dia saja nah, mana ini arsitektur tradisional Gorontalo atau vernakular maksudnya itu pemahaman dari vernakular yang akan saya terapkan pak maksudnya pemahaman yang lebih lebih simpel untuk yang gaya saya ambil cuma dapat tulis tradisional Pak. Sebenarnya vernakular itu ya. Cuman hanya pakai bahasa yang lebih mudah dipahami. Segitu. Maksudnya mudah dipahami? Iya. Kalau di judulmu kau mengambil pendekatan arsitektur vernakular. Iya. Nah, tapi di poin satu ciri yang diterapkan itu adalah penerapan arsitektur tradisional Gorontalo. Makanya itu itu malah ini harusnya sih itu yang pernah pulang itu apa lagi kemudian nuansa ya? yang lebih modern Karena tampak mengurangi daripada tradisional Gorontalo baru pemohon anu, eh, sentuhan modern mau memang bagus sah bagus tolak belakang sini nuansa modern dan lain-lain kan ini letter atau budaya dari mana? pemimpin Alhamdulillah mengaku bijak. Bukan kelewat saya Pak biasa. Oh biasa. Oh biasa begini duanya. Almarhum program Kamdemi. Oke. Tulisan itu tidak pernah akan gagal, tidak pernah akan sempurna. biar mau sempurna apapun, pasti Pasti akan ada. Tidak ada gunanya penguji. Eh, iya, ada begitu dulu saya dia ini karena saya tidak mau belum mau anu dia iya, suruh iya. saya maju bimbing. Iya, saya suruh dia suruh saya maju. Eh, apa? Perlu tutup. Sudah campur. Dulu kok <laughs> masih anu ternyata dia mau pilih iya, Jepang. Iya, yang dulu prof nanti mau mati. Jadi siapa lagi nih? Makanya saya bertanya siapa yang siap? Terserah oh, saya. Oke. Saya serahkan kan kepada anu, peng. Kan umurnya itu dulu siswa itu Bapak Muhammad Muhrim Tamrin STM. Siswa itu harus pas-pas di bulan tujuh, anu bulan 6 atau bulan tujuh harus. Eh. ya, kuliah? Saya keluar itu anu uang bulan. Ya, lama dulu. Ada iya, tidak, ada tidak guru punya data. Kan saya lewat saya pasti ada teman saya. Karena program itu tiba-tiba berangkat. Ada di internet Pak. Lawan lawan di sana. Ada di mana? Nah, di ini internet Pak. Iya, Nih, Kan internet ah, langsung saja. Kau ya, mau saja, saja, tapi tapi tetap salah satu kesalahan fatal adalah tidak ada penjelasan tentang Taruda ini sebagai tempat wisata Taruda atau Taruda lain. Ah, Harusnya di latar belakang juga masukan. Akhirnya apa? Ngambang kupu punya latar belakang mana ada baru baru baca kok hanya bicara potensi potensi potensi tapi potensinya apa tempat ini jadi wisata wisata apa hanya karena ada pantai jadi uh wisata pantai belum tentu atau jangan sampai memang ini bukan potensi untuk wisata sebenarnya jangan itu sampai tertulis itu ya welcome to Tahu Tahu ini kan ini kan kebiasaan kebiasaannya orang gerontak box bigsnya dia ya kan? box, box kebiasaan orang Gorontalo adalah karena sering orang ke itu, di orang kagak di jadi tempat wisata kayak di sini dulu bukit bukit cinta iya iya kan sekarang di mana Di hutan oh anu so pindah anunya pengelolanya. bapak kita ditipu sana kita ketemu gorila gorila situ so capek orang naik so pindah itu ah, jadi orang saya bisa itu harusnya cari tahu dulu iya. datanya ada tidak data mengatakan tempat di tempat wisata iya. itu dulu pegawai anu kalau yang begini kan gampang dibikin sepanjang pak di sini di sini apa ini ya, botutan apa babi botutan botutan oh lorong satu botutan lorong dua iya. lorong tiga lorong empat ya tuh iya. Padahal sebenarnya potensinya hanya ya. satu di lorong satu. Iya, lewati. Yang potensi potensi untuk wisata tempat mandi. Karena yang lorong lainnya tidak mau eh, daripada saya kira ke sini kita bikin juga. Akhirnya muncul lorong satu, lorong dua, lorong tiga, lorong iya kan? Ya. Harusnya datang datangin dulu. Ada tidak yang mengatakan bahwa lokasi ini adalah tempat wisata? Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk data menjelaskan belakang yang supaya jelas Kayaknya. Saya mulai hisap dulu ya. Kayak ini. Ya, yang kupas di sini sebenarnya yang kupas ini modelnya. Padahal saya baru mau masuk, mau anu juga itu, mau juga yang tangga aja yang pun, wah, saya nggak sesuai kok. Bisa depan tahun. Jadi, tahun tiga. Tidak, ini dorong nah itu eh, kan kepangkat lain Bar mau diapain di mana? Ya, tempuhnya itu kurang lebih dua jam perjalanan darat dari mau roda dua atau mau roda empat dari ibu kota ke kabupaten Limboto. Ibu kota ini mana? Kota kota Limboto itu pak, cuman ibu kota kabupaten Gorontalo maksudnya itu pak gak sejelas ibu kota kabupaten Limbot. apa ibu kotanya ini sedangkan saya tahu Libot itu ibu kotanya kabupaten iya. Gorontalo Gorontalo nah, baru baru setelah itu pantai ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan hamparan pasir putih yang ada di pinggir pantai rasanya tadi bukan pasir putih pasir putih bukan nyampe kamera tidak gagap pak kita uh, uh, uh. ini anak pantai ombak yang tidak kencang yang bagaimana itu ombak yang tidak kencang jadi kau yang di sini mau lulus jadi pujangka kau ombak puisi sini ombak yang tidak kencang ini yang bagaimana hujan hujan mas ini pak datang karena saya bilang kau bingung mau terus apa akhirnya menulis yang begini Andai kata kau dapat data yang aku gini, berdasarkan data wisata eh, kabupaten setiap lantai Gorontalo atau provinsi Gorontalo menyatakan di datanya menyatakan bahwa ini Pantai Taluda ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Gorontalo selesai. Ya, eh, kenapa banyak Oh, Karena tadi saya tanya Mbak Puisi. Hmm hamparan pasir putih yang ada di pinggir pantai, ombak yang tidak kencang, air laut yang jernih, serta deretan pepohonan terutama pohon kelapa mendapat kesan sejuk sejuk khas pantai. Padahal pohon kelapa ini tidak dekat-dekat pantai juga, ada pinggir jalan. Artinya sampai bilang ini pohon ini santai. Iya, iya, Artinya sampai ini tempat ini sebenarnya kebun kelapa iya. baru baru bicara sih tadi Arif jadi jadu nah, ya, tapi dia itu jadi sampai di lokasi kebunnya orang kan itu iya, dia, ya, kalau kalau, tadi dia mau kasih cocok dengan proyeknya, hmm. jadi biarkan dia berkembang. Jadi maksudnya data yang kasih masuk, usahakan data yang survei boleh tapi harus jelas survei itu kau ambil dari mana saya begini kau tanya warga eh, pemerintah setempat ke survei datamu yang yang kurang di sini tidak menjelaskan tentang pantai ini potensinya kalau ini yang tulisanmu ini saya angkat ke pantai lain kena juga istilahnya yang kau bilang ini adalah bahasa umum di sekitar pantai banyak kalau ini bahasa umum saya ambil pantai tempatnya Sultan ujian anu jurungnya apa Sultan punya jurung? oh. hotel di mana di pantai mana boleh tuh kalau ini saya angkat di situ kena juga jadi yang kau sebut dari tadi potensi potensi potensi potensi yang mana diperjelas itu itu bisa terjawab, bisa kujabarkan kalau ada data tentang materi Eh, baru muncul di sini nikmati spot-spot foto yang kirimkan saya tuh kan ya lah. Eh, yang kemarin selain itu pula pantai ini memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah apa is kekayaannya yang melimpah ini saya ada foto karpet putih. sih tidak apa nah saya bisa kan ada siapa kekayaan yang situ yang melimpah yang saya tahu tempat ini bukan tempat snorkeling hmm. ya kan jadi kamu muncul ke bahasa memudi kekayaan laut yang melimpah kau mau larikan kemana nanti apakah nanti membuat wisata orang menyelam bertanya apakah potensial itu ada atau kayak alam maksudnya ikan kalau ikan ya laut pasti kekayaan kekayaannya ikan oke jadi Pak. saya bilang kau punya anu, ini dari latar belakang ini ngambang Baru perang berikutnya dibalik segudang keindahan menjadi tawakal pasti ini pula masih memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Ya, makanya itu yang dia mau tata, no? Belum ada fasilitas begitu, Pak. Masih kurang fasilitasnya. Tidak, yang kau jawab sendiri, kau jawab sendiri. Jadi dibalik segudang keindahan ditawarkan. Maksudnya Pak berjelas di situ. Pantai iya, ini pula masih solo. Kekurangan. Kekurangannya apa? hal ini dapat dilihat dari saat ini. Eh, boleh. Hal ini dapat dilihat dari saat ini Pantai Tauda masih belum terkelola dengan baik. Kenapa kok tidak mau eh, kau penulis eh, pembimbing keduanya Ano Lena? Kenapa kau tolak ini? Kita tahu dia orangnya. Ya kan? Kita dicapai bahwa Nah, anu. jadi gini. Ya, kan dia. Jadi supaya dia ini Pantai anu ya, Saat, Pantai masih belum dalam baik, itu kan dia pertanyaan. Ya anu, dengan foto-foto kan ada hal yang bisa apa-apa. Dalam arti oh, bilang sarang gitu. mana sarang pasangan yang sudah? Yang kan, kan, eh, kalau doi bisa apa Bisa ini, sama saja kita, lihat iya, pantai iya. itu pantai antara batu apa pantai bolu apa kalau itu bukan yang pasir putih apa yang eh kurnai, ya iya, kan sampai di titik pantai apa pantai kapal apa yang tempat perbaikan kapal ah. gitu kan iya. kan sebelum kurnai ya. dia tempatnya kemarin kan pas pernah bikin acara oh. di mana ya itu kalau hanya mau lihat ini bahasa berpantai bisa di situ apa pantai ada laut pantainya ada pohonnya selesai tapi dia menceritakan secara kau punya kekurangannya di mana itu tidak jelas dan itu tadi sama saya tadi ah, itu ini satu sebenarnya kau punya ini sebenarnya bisa diarahkan bisa hanya saat yang kurang datang data yang betul bukan data hanya pergi survei berfoto pulang ini saya, saya, saya curiga kok hanya datang sana berfoto tanpa bertanya yang pengelola pantai ini batas pantai ini pak ya jadi bila di pantai Taluda ini batasnya mana semua bukan Taluda Taluda Taluda ini bukan orang bukan orang Gorontalo nah, yang mana dari mana ke mana coba yang saya rencanakan sekitar sini pak sampai ke jalanan oh, dari enggak enggak enggak kontrol di pinggir pantainya itu pantai yang disebut itu orang eh. taula ah. taula tuh taula nah, dari mana ke mana coba turun di situ dan sistem ke Taula asli. <laughs> jadi jadi <laughs> selawan dari mana kampung sudah cepat pada sih dia apa kalau lain kan butuh saudaranya itu Tolai. Kampung itu ya? itu nama yang- kampung atau nama pantai? Nama kampung dong. Nama pantai Pak. Desa Taulaan. Nama desa? Eh. Desa ya. Nama Taulaan. desa? Sekaligus nama desanya. Oh. Nah, berarti ya, ya di Siloman penting itu. Tolai, Kalau yang batasnya itu saya belum sampai ke situ Tidak, yang kau tahu. ya Yang kau tahu pantai batas-batasnya. Dari mana ke mana? persekitaran sini sampai sini Pak. Berarti sekitar eh pantai pantai yang masih di wilayah eh, Ya di luarnya koherensi itu dia pakai apa namanya? Sangko busana. <laughs> itu yang pantai paling pilih unsur di sana. Oh, eh. Sudah bukan bukan bukan wilayah barangkali luar atau luar Tuhan ini yang sana ini yang ada yang itu sampai di eh, sungai ini, di SMP ini. Oh di SMP itu? Nah. Ada sungai, sungai, sungai situ ya. yang war komponen itu ya sungai. Itu sungai. Yang buat ini, yang buat ini. Iya, sungai itu yang hitam itu kayak udah. Nah. sungai cuma sampai situ sampai yang eh, mana tadi? Yang 800 meter tadi itu sampai di mana itu? Saya apa? Itu ya, yang ba ujungnya ini yang ba sudut. Ujung sana, ujung sana, ujung sana. Ujung sini, ini, ini, ini, ini. Ujungnya yang begini, eh. Oh ini. Eh, Tidak. Kenapa kau yang bingung? Eh, kita di sini, sini lagi, maju maju maju lagi. Ah, situ, sudut, sudut, situ, sudut. Yang pasiku itu, yang pasiku, ah, situ. Mulai nah, diambil eh, itu. Setelah itu bentuk apa namanya? Setelah itu pantai apa namanya? Pantai dong sana itu. Itu masih wilayah tahu Taulai dong. Iya, tapi so tidak bagus anunya. Suasananya. Ah, eh. Nah, itu harusnya kalian ke survei. Namanya kalau mau betul survei lokasi kan? yang sampai yang tempat yang sekarang yang sekarang mana tadi foto foto yang sekarang yang tak yang tak dari depan itu nah yang depan depan yang tadi di jalan, itu. jalan bukan yang depan depan depan yang di anu bagian yang forum yang tadi itu oh, yang di maps itu di jangan eh. eh. sampai tidak cocok dia masuk dari sini nanti dia semua ambil semua itu dari sini ah dia sudah ambil semua itu dua dua cuma dua ratus meter ke dalam iya, tidak kalian dia ambil untuk kawasannya supaya dia iya, iya. jogging 800 meter ram, eh, jogging orang nggak masih mungkin mungkin jadi internet data punya bicara potensi salah satu potensi adalah ternyata ada dekat berhubungan dengan sungai tadi eh, sungai ada sungai tadi ya itu bisa jadi potensi makanya dia nanti ceritanya anu, sudah ada eh, dengan ini makanya di situ rencana bikin kolam kolam renang yang air tawarnya harusnya itu diceritakan di sini bahwa potensinya itu ada apa sih potensinya jelaskan jangan hanya banyak eh, benda tadi memiliki potensi di situ saya nah, apa saya bimbing dia tidak saya berhati yang bicara nih banyak yang dimanfaatkan nanunya air tawarnya tapi itu iya. banyak dan dan ya Hah? Nah, itu lagi buaya ini banyak. Tidak dalam. Bukan masalah ini. Bukan yang buaya yang di dalam ini yang di di luar. Kakakku lihat, anu, kakakku di kampung awan, ah, nah, nah makan buaya ketisir itu bukan. Sampai Jadi, sekarang itu kan kasih. Boleh, boleh keluar ah, kayak asal. kalau memang fasilitas ada. Iya, iya, udah lepas. Udah lepas, maksudnya boleh boleh keluar ke mana anu ya terbang kalau ada ini kan bukan tanunya patoknya kan kepalanya kan anu itu kelemahannya kan anu sampai kapal sewa kapal itu kan inisiatif masih ada kan kesempatannya anu iya, kan dia ke kebun pun kapal dia pakai bukan kapal kami memang jarak rumahku dengan kapal satu rumah kapal tinggi kan daripada nganggur Iya dia ke kebun, biasanya kan dari kebun cuci-cuci badannya ke besar iya, punya rumah betul-betul data tentang imparte. Ah, kebun coklat. Ada sungai. Ada sungai. Dan yang sampai ini Pak, sungai itu dalam ada gagal dua sih berapa? Proyek berikutnya dari gitu, kabupaten sekitar 200 meter. Ya, bikin apa? Bikin apa? Tidak ada. Baru ya. Kenapa kan? Memang sudah sering memang berdasarkan dari studi koperasi apalagi berdasarkan dari studi koperasi, mas ada studi komparasi ya pengadean karena studi komparasi apa sedang studi komparasi karena ada dulu memang begitu anu ya bicara jangan balik jangan balik Kan Dengar eh? Kenapa mengambil ini yang begitu? Belaanam masih sempat Ngetar ini kakinya. Masih sempat. Oh, iya. Saya ambil yang karena dari bikin takut itu dia pulang ke operasi pasang iya. kaget. Dia ada ujian. Tidak, bukan dia. Kenapa mengambil ini yang benar? parahnya karena ada sekitar itu pas sate salah satu tujuannya itu untuk tidak sampai satu kilo gitu ya, menunjukkan dari kebunnya ke rumah ada ada agar para wisatawan itu bisa tahu seperti ini Gorontalo itu nih itu parahnya sih. untuk memperkenalkan kepada masyarakat atau wisatawan yang datang Kuala itu Gorontalo maksudnya kalau wisatawan karena untuk memberi iya memperkenalkan iya memperkenalkan iya. kepada wisatawan ah, bahwa Gorontalo seperti ini kan pemandangan kalau begitu yang ya sih kalau mau kasih lihat bahwa ini bangunan Gorontalo ya iya. pulang muncul ini atau tidak bedanya vernakular sama bedanya vernakular terkenal dengan pernah vernakular ini termasuk sindir dua, bukan dia yang mengajarkan ini. Jangan jadikan alasan supaya orang mengenal eh, eh, bangunan-bangunan orang Gorontalo dengan temanya Neo neoverakular. Tidak bisa lagi. Sudah lama. So, abis Bagaimana cara, bagaimana caranya eh, orang melihat bahwa itu bangunan Gorontalo kalau yang utara dan Kalau mau kasih dia kan kan supaya orang melihat bangunan ini bangunan kan asli kota Gorontalo harusnya vernakular. Iya karena itu biasanya di literatur ini bukan hanya kan di S2 pun ditanya ya yang mengambil tema-tema ini ditanya di, ter, di bab 2 itu di harus dimasukkan perbedaan antara nah, vernakular neovernakular dan ya, nah, konsonan biasa karena ini 11 12 sebenarnya ada kemiripan nah, ada ini jadi kalau alasan biasa tadi supaya sedikit bapak ibu supaya orang eh, mengenal bangunan Gorontalo maka salahlah pendekatan iya, iya orang kamu pakai pendekatan yang betul untuk memperkenalkan bangunan Gorontalo harus oke boleh sih Bagaimana iya. caranya pendekatan bu ini dapat digunakan untuk menciptakan bangunan dan ruang publik yang harmonis dengan lingkungan sekitar? Apa yang bisa kemana? bisa harmonis dengan penyatu padahal tema yang bisa harmonis dengan lingkungan itu banyak kalau kan kalau ya, saya, saya pak pertama satu nol satu nol dua tiga itu jadi saya pindah ke menggali nilai berakal dan harus kabar nanti baku ini berikutnya Joy eh? apa itu ini sudah bertolak ya? semua ada jadi perjelas dia baru kau neko apa alasannya ada Kapan? Ini menampilkan bentuk bangunan tradisional Gorontalo, ya, Gorontalo, tapi sudah dibungkus dengan model. Sana jauh tuh lima ribu ini. Nah, kira tuh ya, ada. ini uang latar belakang itu banyak bahasanya. <laughs> Eh, saya betul. Tidak, saya sekarang di rumah jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Artinya sepeda anak, lima CDP, makanya itu sampai metua itu pigi saya bilang tukar memang mau lima ribu <laughs> di mana itu <laughs> ayo lumayan itu lima ratus ribu itu uang uang lima ribu dia tukar baru pergi bukan bilang ada alena karena memang sudah begitu ini iya juga, usahakan iya. kalimat-kalimat bilang kalimat-kalimat Kenapa kau tidak pernah pakai jas? Hmm. saat mendengar nama jangan pakai bahasa begitu bisa jangan saat mendengar biasanya pemirsa tuh menjago ini yang begini bukan saya ada pemirsa tuh tidak biasanya dia teliti yang begini saat mendengar nama oh, oh. jangan lagi ini mel ini cuman ini, lagi. ini cuman ini dia kasih perbaiki sudah mantap so ganti jadi ujian jo baru dia singgung lagi kalau alasan anak eh dosen yang jaga anak di rumah dia suruh bawa ke rumah ke kampus itu anak anak-anak semua kalau lima bawa ke lima lima <laughs> biar gitu, biar tidak ada alasan ke kamu gunakan bahasa begitu ibu bisa Desa taula taula Taula Taula Taula taula, tidak ada alasan taula eh, taula, taula Taula Taula begitu Jadi desa taula ah. Ya alasan tidak ke kampus apa Lupakan desa yang bakar. Jangan kalau Ntar kau begini, ya, ya mau puisi kayak tadi latar belakang. Saat mendengar nama desa Taulaah ah, pasti yang akan terbayang di Soalnya kan ada dosen sosial alasan kan istri. Oh, dari dari 2009 kali ini SK tuh ada satu dua tiga Cuma saya pegang dulu ya. Dan tidak ada, tidak ada yang tidak semua orang tahu. Tidak ada SKP apa? Tahun 2009 ini. Eh, iya. Iya. Ini 2009. Baru kasih dia anak TSK yang satu juta lima puluh ribu. Kata-kata di sini. Jangan terbulan dari belakang. Iya, dia kasih begini. Di sini tapi saya. Lalu pengunjung kita 12. Kita kedatangan dua dan empat dengan waktu tempuh sekitar dua jam. perjalanan dari Tapi kan soalnya waktu kan? ini saya eksekusi. Jangan pakai, jangan menggunakan dua kalimat yang sama. Di latar belakang di Oh, waktunya saya eksekusi gaji, eh, karena belum masuk. Saya iya, ini saya berperan ke kantor, saya langsung anu. Ya. sini jam satu nol dua. Gampang lagi saya langsung menghantar. Waktu terlalu sering digunakan oleh masyarakat. Saya itu rekreasi yang berdiri di tulis di situ. Namun semua guru di pandemi COVID-19. Oh nah, nah, nah. ini kayak apa? Begitu kan bisa negara apa? Negara iya. negara api bisa Guru barunya. Tidak, tidak memang begitu kan model-modelan. Harusnya. Coba lihat terjadi sebelum COVID itu pola kan yang bilang kan tadi hmm. pola gaji kalau mau pemerintah tentang covid nggak gara ini tujuh ratus sama sekarang ini memang dibuka satu kali sampai anak saja suruh masuk PNS e. kan kan? tapi orang datang hari harinya hari libur Jadi oh, hari hari kerja bikin apa hari kerja tidak kan ada tidak semua tapi berarti lu gila mas ada kan ada ini pengumuman jadi saya tapi kalau ini yang lolos kan mana ada sih ada ada tujuh hari ada ada tidak ada tahu cuma di dokter ini Mungkin perbedaannya adalah mungkin nanti bikin lebih rapi Selamat daripada Bu Ani dan Tapi jangan pakai bahasa dong. Ini hanya ada ada dia, ada tidur aktifnya. Itu libur apa? Oh, berarti waktu ntar ibu? Lima. mak, sunyi. Ini nak ibu nak ibu Indri. Wah, apa ditata kalau gitu? Dia kan lulus Paling penelitian. Bisa juga sih bu. Biasanya untung ada rezeki. Sedangkan kau mau lihat orang tertindas. jadi penulisan bahasa lu <laughs> ditindas oleh Pak bahasa, ditindas tiap malam hanya pada hari libur oh, di luar libur tidak ada ini sama yang pasar ini. Yang bagian ini sudah tidur at, sumang. Yang satu kali seminggu. baca Baca ya Eh, mingguan. Tinggal satu pertanyaan. Ih, Ah, mak gimana nih? Delegasi bu ya, eh, waktu tadi karena dia sesuatu sampai jam tiga pun Ih, tadi kan udah tadi proses eh, yang pertama? beda anunya anu maaf beda caranya dia eh, Arif karena dia saya lo dia tuh baku cocok dengan anu hmm. saya mau lihat anunya kan anu ada ya? ya? datanya belum tidak untuk iya makanya saya padahal mau tunggu tadi itu dia mau ada nasi. Oh, Supaya iya. Arif ada proyek di situ. Oh, dari Arif tuh, oh. dari ini para pengabdian. Eh, Pak Samsu. Jadi memang dinas sudah selalu mengembangkan. Nah, su sudah tidak aneh itu, sudah tidak diingin, hmm. sudah mati. Nelson, ya. Jadi hmm. fatal di fatal itu latar belakang dengan ya di dapat isi itu. Iya. Yang literatur tertentu yang tidak kayak vernakular vernakular, tidak terlalu jelas. Terus masukkan. Harusnya kalau mau jelas tadi, kalau itu yang terus masukkan tadi pertanyaan Pak Arif beda eh, terus nol apa nggak akan bertanya lagi kalau ada kebuat perempuan yang biasanya ini boleh nah biasa saya ingat ingat saya boleh dan dia ah, dulu ada bimbingan bimbingannya akan begitu kalau yang ambil nervo yang vernakular atau vernakular atau terus nol Gak tahu. Karena mungkin dia tidak pernah bimbing hmm. toh. Nah, mungkin. Oh, tidak mungkin kan bilang mau. Oh, eh. eh, tiga kali bimbingan toh? Ih, bangga tiga kali dia bilang kan- ini kan memang tantangan yang judulnya dia, dia bilang cuma tidak saya pernah bayu cuma satu kali sudah Loh, eh, iya. iya, sebelum puasa iya, setelah puasa lucu kali yang ini iya, jadi saya tiba borong sama iya semua ini mestinya kalau ada yang fokus bagi aku bikin sini ya nanti usaha sini nanti skripsi Baru perbaik ya. ini Albert itu ya. lagi. Albert Ya aku Albert kali. Tapi ya, tidak ada jadi iya, Eh, mana kan? singkat ya. Oke lanjut. Semua sudah diborong lanjut hmm? Eh sebelah mana ini pantai Bilat? Kecamatan Bilato ini bu. Apa yang ada begitu begitu ada DP tempat-tempat nginap yang lagi viral itu dong oh itu di yang kan, di itu, di dilakukan di, Pilato itu di Luhu itu Luhu, itu beda jauh dia atau satu, satu garis pantai situ satu garis pantai situ tapi dia sebelah mana dia itu dulu yang yang masih ya, baru itu bukan di Pilato apa yang masih baru iya yang warna putih-putih yeah. yang DP tempat nginap baru baru baru yeah. Iya. itu dong dia bukan di situ? Bukan. Oh jauh, tidak satu garis begitu ya? Iya. Oh saya kira di situ. Tapi kan masih di Batu Dapan teh. Tidak, bukan di oh, Batu jauh, Dapan eh? tadi. Ya. Ini di mana? Ini iya. kau punya di mana? Nah, jalan ke Bolemo? Oh, bukan di sebelah. Bukan jalan mau ke Bolemo? Oh, jauh ya. Eh. Kul balasana ini. Sudah mengarah ke Pak Abu dia. Bila itu mau bala. Oh, Kira yang bisa Anu puluh bala lewati ke sana. Eh, ini ya saya dari sini saja. Ya. Mungkin saya dari pengusaha sudah memberikan. Jam berapa pulang ya? mungkin diperbaiki iya, iya. katanya di sini makanya tadi dikatakan kamu seorang enggak karena dia berkata-kata nim nim eh? saya kayak ini tuh target hidup target hidup itu rekreasi target hidup yaitu rekreasi kesenangan tapi barang kata kamu apa target hidup itu barang kata itu eh, itu kan tidak nah perbaiki saja dari kemarin target hidup itu yang iya. Gitu. ya, nah, karena masa target hidup itu sesuatu yang ya, Iya, kalau di sini target hidup adalah rekreasi, kesenian. Iya, tapi iya, seperti ya. itu. Ya. Iya. Nanti perbaiki saja kata-kata yang di sini iya. seperti yang ini. Terus yang di sini menurut data dari BPS, datanya kapan? Tahun berapa? yeah. harus pasti ya baru skripsi dan ya? makanya uh, eh, mereka bilang bahwa datamu tidak terlalu nanti kau ambil itu Bu Evi petanda karena itu penulisan Oke, okay. nah ini seperti ini. Iya. Ada anu mancanegara maupun dari dalam negeri itu sendiri itu sendiri ini yang mana? Kalau di sini belum bahasa Indonesia, ya? iya. nanti buat iya. ini sendiri nah beli ikut ada yang tadi kami memang kurang tanya ada kalau ada nah, daftar BPI harusnya ada data-data itu yang iya. kau butuhkan situ ada jumlah kan ada iya, berapa kan, kan, kan, Pak Ida itu yang ganti gua ada Sulaiman yang ganti hari kerja iya. Senin sampai Jumat berapa pengunjungnya terus tadi hari-hari libur oh, ada pengunjungnya terus ada fasilitas lagi aksesnya ke situ bagaimana itu yang harus ada di sini makanya mereka akan bawa kau kurang data nah di dengan adanya papan tadi. Suta kemana? Welcome to Taluda Talua. Ya. Insya Allah, doakan tahun depan tempat wisata Bali dan Yayasan Prodi. Makanya kau ini terus tadi. Ya data ya, itu sama foto-foto soal kau harus bertanya kalau ada pengelola apa. Pak Rektor suruh nanti tuh. Lebih suaminya dikasih harus sama tuh waktu anu dengan anak lagi. Itu yang harus ada di situ. Tidak, saya terus boleh apa saja yang penting eh, data yang kau ambil ini ada di sini sebenarnya di bab kau sudah tuliskan di sini semuanya ya, tapi kau ya. tidak buat unsur-unsur pengembangan wisata ada atraksi ada transportasi ini yang harusnya ada di sini di situ ada atraksi apa yang menarik dia harus menarik harus ada atraksi biar dia menarik pengunjung di situ ada atraksinya bagaimana transportasinya bagaimana ya, ini akomodasi semuanya ada di sini di bab dua cuma kok tidak bikin di situ ya mau kemana nanti kalau dia ada di sini semua terus ini lagi dalam penataan pantai terdapat beberapa aspek utama yang di antara lain itu yang harus ada di situ muka harus maaf di bab satu biar nah, bahwa ya makanya betul-betul ya? pantai yang perlu dikembangkan iya. oke okay? Iya. ini semua harus top ada semua di sini sebenarnya yang iya. orang tanya-tanya tadi oh, cuma oh, tidak ada cuma ada padahal ada pada kok konservasi lingkungannya seperti apa hmm. ada budaya ini kan ada pengaturan pariwisata pemasaran promosi ini harus ada mungkin karena dia belum terpromosi dengan baik promosinya masih kurang makanya dia kurang perubahan itu kan lagi tuh untuk promosi itu dia harus didukung dengan fasilitas dan bagi ada di sini sih pengalaman keamanan dan kesehatannya jadi keamanan juga penting jangan sampai di situ ada banyak orang-orang yang nakal-nakal itu kan ada di sini semua sebenarnya terus ini bentuk nanti lihat ini saya soal lipat-lipat nah ini dia nanti kau lihat baru kau tuangkan di dalam sini ya ah. sama semua ini dengan yang orang ada bilang tadi ah ya minta minta kau so taruh di sini cuma kau tidak kerja di bawah satu ya sudah mau tinggal dia nah ini kan Hah? Hei, sampai jadi mana tahu? Ngomong presiden ya ada banyak banyak. Pas sudah. Ini mau balik kamar ulang pas saya <laughs> mau tinggal. Kamu Saya tidak mau balik. Yang penting saya stick ya. <laughs> Pak Umar saja yang lama di sini masih gitu. Iya, saya dokter di kamar ulang kalau di Hati-hati kalau pak dokter Sudah. harus ya? pakai jari ini <laughs> guru besar supaya dapat nilai banyak kalau tidak itu khusus eh baru ini siapa ini, ini? kalimat mentok pandu iya. nah di paragraf per, awal paragraf itu sudah boleh ini di petata ini coba lihat ini paragraf pertama di sub, sub bab yang strategi perencanaan tapi dia ada ada ada apa ada ya, kalimat baru ya bukan sambungan dari sini iya. kan, karena ini sudah subur iya. dapat bukau soal dengan dapat berupa penerapan konsep maksudnya apa ini kan tidak nyambung yang kedua ya. paham tidak nyambung itu karena ini sub sub pembalik harusnya ada penjelasan saya mau bebas saya mau bebas saya mau penjelasan tidak saya tidak nanti kau ini ya tidak yang kedua siapa dia Ayah. harus ini kan kalimat iya. itu kan sub sub bakar dia tidak bisa sederhana saja ya. harus ada apa di sini baru kalau sama itu dapat iya. ya karena dia tidak bisa sub sub bukan sambungan dari sini kalaupun sambungan dia tidak bisa diawali kata begini ya anu, eh, Hah? ano ba kasi komentar ka na aral siapa yang bilang abis ini langsung lanjut ke kalau ini sudah ya sudah ini sama Pak Arus dengan Pak ini tadi ya iya. jadi diperbaiki saja karena iya. lebih ke konsep pendekatan orang lebih tahu oke okay itu saja nanti itu saja saya sampai ada semua di sini malas membaca oh, tidak baca iya. sudah malas saya membaca sudah membaca Bosan. Sudah? Itu, terus, terus. Oke, Lena, sudah nanti insya Allah saya pengujian Pak <laughs> Saya sekarang Pak? Iya. Tidak, lanjut saja di ini nanti. Eh, pengujian. Eh, pengujian bimbingan ya iya. bimbingan tidak sih tidak siapa tahu ada ibu yang mau bantah dengan tidak ada sudah dilihat itu kita saja malas baca apalagi saya tiap hari balik Pak Amro ya saya sudah, saya sudah ini mau lanjut yang kedua iya rangkum saja iya iya iya iya Coba tahu, lanjut Oke. Okay. kan tadi Bukan, siap-siap dong. dulu. Ah, oh kita belum. Tidak. Kita siapa? Sudah. Tidak masih ada satu. Yusra stop. Yang terakhir ada Yusra. Bukan terakhir. Oh iya. Yusra terakhir. Teresa. Thank mm. you.